Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin Fakhril anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat wal afiat dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin dan dalam perempuan yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabiatnya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaah khassah dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebagaimana biasa di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Cirebon, rutin setiap Sabtu pagi kita terbiasa mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebelum kita mendengarkan kajian dari guru kita semua Buya Yahya terlebih dahulu, marilah kita simak mukaddimah atau mu'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh salah satu asatid lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah yang mana Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al Ustad Maulid. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala sayyidil awalina wal akhirin Imamil muttaqin Wa qaidil gurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <clears throat> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني <clears throat> يفقه قولي Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa inna 'alal qiyami was-siyam wa tilawatil Qur'an <clears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 <clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang berkah ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat walafiat, <clears throat> nikmat panjang umur dan tentunya kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa sama-sama istiqamah duduk atau mendengarkan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah. Dan alhamdulillah berkat nikmat-nikmat Allah juga sampai ke bulan Ramadan yang ke-10 ini Allah masih memberikan kita nikmat zahiran batinan. Masih memberikan kita sehat walafiat, umur panjang dan kita dimudahkan oleh Allah <clears throat> untuk selalu bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, terutama ibadah puasa di bulan yang mulia ini bulan suci yang penuh dengan keberkahan yang bertabur dengan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan bulan Ramadan, pemberian yang Allah berikan di bulan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang ingin berusaha untuk meraih dan mendapatkannya. Allah Ta'ala begitu banyak memberikan pemberian di bulan mulia ini Allah bukakan pintu rahmatnya Allah berikan pengampunan yang begitu banyak <clears throat> orang yang bisa mendapatkan itu semua adalah yang dia berusaha untuk bisa menggapainya bersungguh-sungguh bukan hanya berdiam diri kalau hanya berdiam diri dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut apalagi tidak ada pengagungan tidak ada ta'zim dari dirinya kepada bulan yang mulia ini nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan terlebih yang lebih parah lagi kalau ada orang <clears throat> sampai dia tidak suka dengan bulan suci Ramadan. Dia berangan-angan ber, berkeinginan kapan sih selesai keluar dari bulan Ramadan. Hati-hati hal tersebut merupakan minal kabair. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan tamanni zawali Ramadan minal kabair. Berangan-angan agar cepat berlalunya bulan suci Ramadan, maka hal tersebut merupakan dosa besar jadi ada orang beringin keanganan, berangan-angan, berkeinginan agar cepat berlalu dari bulan Ramadan. Hal tersebut kata beliau termasuk minal kabair. Maka Allah berikan kita kesempatan di tahun ini kita masih diberi sehat, umur panjang, ini merupakan kesempatan emas. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. <clears throat> Belum tentu nanti di tahun berikutnya kita bisa bertemu kembali dengan bulan mulia ini. Allah umur yang Allah berikan nggak ada yang tahu kapan berakhirnya. Makanya para ulama <clears throat> mereka menjelaskan agar kita di bulan Ramadan ini bisa maksimal, bisa giat dalam beribadahnya yakini. Artinya agar kita bisa maksimal, bisa semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, anggap bagaimana andaikan ini tahun Ramadannya adalah tahun terakhir bagi kita Bagaimana kalau nanti tahun depan kita nggak bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan? Ya kita semuanya berharap berdoa kepada Allah selalu agar di tahun berikutnya pun kita masih diberi umur agar bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tapi misalnya andaikan ini Ramadan terakhir bagi kita bagaimana? tentunya kita berusaha semaksimal mungkin takut nanti tahun depan nggak bisa ketemu lagi maka ini kesempatan emas kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya yang terpilih mendapatkan ampunan dari Allah, terpilih mendapatkan itqum minan nar darinya dan terpilih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah juga menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang nanti di penghujung bulan Ramadan <clears throat> jadi kita betul-betul bersih, suci dari segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang kami muliakan, <clears throat> Kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita sudah sampai pada ayat 47 <clears throat> dari surat Al-Maidah. 47 surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون masih berbicara tentang perintah Allah Ta'ala kepada ahlul kitab yakni orang-orang Yahudi atau Nasrani agar masing-masing dari mereka patuh dengan hukum yang sudah Allah tetapkan di kitab suci mereka masing-masing Allah perintahkan umat Yahudi agar mereka patuh dengan hukum yang Allah tetapkan di kitab Taurat mereka begitupun dengan umat Nasrani kaum Nasrani Allah memerintahkan mereka juga untuk patuh mengikuti hukum yang sudah Allah tetapkan dalam kitab Injil mereka jangan sampai mereka berpaling dari apa yang sudah Allah tetapkan tapi yang namanya Bani Israel kebangkangan mereka seperti yang sudah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya <clears throat> mereka bukan hanya tidak patuh dengan perintah Allah bahkan mereka dengan beraninya merubah isi dari Taurat dan juga isi dari kitab Injil ini ulah jahil dari tangan jahilnya para ruhban mereka para pendeta mereka para ulama mereka malah mereka yang berani untuk merubah isi kitab suci umatnya merubah isi Taurat merubah isi daripada kitab Injil begitupun dengan keadaan zaman sekarang begitu banyak orang merubah isi daripada Al-Quran ayatnya sih nggak dirubah adapun ayatnya utuh akan tapi yang mereka rubah adalah penafsirannya mereka tafsiri ayat Al-Quranul Karim sesuai dengan hawa nafsu mereka yang tidak cocok mereka ganti dengan yang cocok dengan hawa nafsu mereka dengan berbagai hujah <clears throat> macam-macam hujahnya mereka ada yang ayat ini tidak sesuai dengan logika tidak sesuai dengan akal tidak sesuai dengan tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang jadi mereka <clears throat> menyikapi ayat Al-Quran dengan bukan dengan bahasa iman tapi dengan akal mereka sendiri orang yang menyikapi ayat Al-Quran dengan akal maka dia akan jauh dari kebenaran karena namanya akal manusia adalah hal yang terbatas sesuatu terbatas sedangkan hikmah yang Allah berikan di dalam Al-Quran begitu luasnya tidak bisa dijangkau hanya dengan akal kita ya ini mereka hanya memahaminya dengan akal bukan dengan bahasa keimanan padahal Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memberikan anugerah kepada manusia berupa akal, berupa kecerdasan, gunanya adalah bukan dia untuk mengoreksi atau mengoreksi isi Al-Qur'an atau untuk mengkritisinya, tetapi Allah berikan akal, Allah berikan kecerdasan kepada manusia agar sebagai bimbingan, sebagai penuntun untuk dia bisa memahami isi Al-Qur'an lalu mengamalkannya. Bukan dijadikan sebagai bahan untuk mengoreksi apalagi untuk mengkritisi ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kita sikapi apa yang sudah Allah tetapkan di Al-Qur'an ataupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasa keimanan di hati kita. <clears throat> Lihat bagaimana Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Bakar Siddiq menjadi orang pertama yang paling afdol di antara kalangan sahabat lainnya adalah berkat keimanan di hati beliau. Menjadi orang nomor satu di antara kalangan sahabat karena iman beliau dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW <clears throat> beliau pernah menyebutkan ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli salatin wala siyamin walakin bi syai'in waqara fi qalbi au kama Abu Bakar Siddiq itu lebih unggul dari kalian bukan karena sholat, bukan karena ibadah puasanya tapi sholatnya beliau, puasnya beliau hebat tapi ini bukan yang menonjol dari beliau yang membuat beliau ini bisa lebih unggul ketimbang lainnya <clears throat> bukan karena sholat, bukan karena puasa ada yang lebih hebat lagi yaitu syai' wa fi qalbih karena sesuatu yang ada di hati beliau yaitu keimanan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tanpa keraguan sedikit pun ya bahkan dalam hadis lainnya Nabi mengatakan ma da'untu ahadan ilal islam illa kanat salahu kabwah ghaira Abi Bakar Siddiq tidaklah aku mengajak seseorang kepada agama Islam awal-awal aku berdakwah kecuali di hati mereka ada sedikit keraguan-raguan ini betul apa enggak ini masih maju mundur mereka ketika awal mula diajak dakwah oleh Nabi Muhammad ghaira Abi Bakar Siddiq ghaira Abi Bakar Siddiq kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ketika diajak dakwah oleh Nabi, langsung menerima dengan sepenuh hati. Itulah imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, <clears throat> ketika diceritakan oleh orang-orang kafir bagaimana cerita perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau mengatakan andaikan lebih aneh lagi aku pun percaya asalkan menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW Itulah iman beliau. Jadi beliau ketika menyikapi apa yang datang dari Nabi Muhammad bukan hanya dengan akal tapi dengan bahasa keimanan nah, beda hal dengan Abu Jahal kalau Abu Jahal dia hanya menilai dengan akal dia dengan logika dia tidak menerima dengan hatinya hingga dia sudah tahu itu adalah hal yang benar adalah hal yang nyata kebenarannya tapi dia tolak mentah-mentah karena memang hatinya tidak ada iman kepada Nabi Muhammad SAW <clears throat> maka ketika kita ingin menyikapi isi Al-Quran, menyikapi syariat Nabi Muhammad, sudah kita nggak usah melihat apa sih hikmah di balik itu, apa sih baiknya. Pasti semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita adalah semuanya baik. Mau itu perintah, mau itu larangan dari hal yang dilarang, semuanya membawa maslahat kebaikan untuk diri kita. Ya, kenapa sih orang kok disuruh sholat? Ya, subuh-subuh masih kadang ngantuk disuruh sholat. Apa sih baiknya? Sudah ini perintah, kita laksanakan ya pasti di situ ada kebaikan yang mungkin belum bisa kita jangkau oleh akal kita ibadah puasa pun demikian nanti dari larangan pun demikian ya Nabi menganjurkan kalau kita makan dengan tangan kanan apa sih hikmah dengan tangan kanan dengan tangan bukan apa ininya manfaatnya bagaimana Gak usah kita mikir bagaimana dulu manfaatnya tapi kita mikir ini adalah anjuran sunnah dari Nabi Muhammad pasti ada baiknya ketika masuk kamar mandi disunahkan mendahulukan kaki kiri apa sih baiknya apa sih hikmah di balik itu nggak usah mikir ke sana dulu tapi ini merupakan perintah anjuran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian pada ayat ini Allah sebutkan wal yahkum ahlul injili bima anzalallah pada ayat sebelumnya Allah kata Allah sebutkan Allah firmankan wa qafaina al atharihim bi Isa bin Maryam kami teruskan jejak mereka para ambia dengan diutusnya Isa ibn Maryam Nabiullah Isa alaihissalam <clears throat> nusaddiqa lima baina yadayhi yang beliau membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya minat Taurah termasuk dari kitab Taurat wa atainahul injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina minat Taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin dan Allah juga berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam yaitu kitab Injil yang di dalam Injil itu ada petunjuk ada hudan wa nurun di situ ada cahaya musaddiqan lima baina yadayhi minat ta'wrah wa hudan wa mau'izatan jadi Allah sifati kitab Injil dalam ayat ini dengan lima sifat pertama di dalam Injil di situ ada hudan ada petunjuk yang kedua di situ ada nur yang ketiga musaddiqan lima baina yadayhi kemudian wahudan diulang yang kedua kalinya kalimat hudan kalimat petunjuk wa mau'izatan dan di dalamnya juga terdapat nasihat petuah bagi orang-orang yang bertakwa apa makna dari ini semua nah, maka al-imam ar-razi dalam kitab tafsir beliau mafatihul ghaib beliau menyebutkan maknanya hudan dalam ayat ini adalah hudan di dalam Injil di situ ada petunjuk yang menunjukkan sebagai dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Allah Maha Esa. Bukan seperti sangkan sebagian orang-orang kaum Nasrani yang mengatakan Tuhan ada tiga, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tidak, tetapi isinya Injil adalah mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nur di dalam Injil juga di situ ada cahaya. Makna nur di sini adalah sebagai penjelas hukum-hukum syariat yang wajib dijalankan bagi setiap orang mukallaf. Jadi nanti ayat setelahnya akan kita baca setiap umat, setiap nabi itu punya syariat tersendiri. Umat Nabi Musa punya syariat sendiri. Nanti pun dengan umat Nabi Isa, begitu pun dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing umat punya syariat masing-masing. Tapi visi misi mereka sama yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya beda dalam urusan amalia, urusan syariat saja. Ya. Wanur di situ ada penjelasan bagi hukum-hukum syariat yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang mukallaf wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah Injil juga sebagai pembenar dari apa yang sudah datang daripada kitab Taurat Imam Razi dalam tafsirnya beliau mengatakan menafsiri makna musaddiqan adalah mubasyiron Injil sebagai pemberi kabar gembira akan nanti diutusnya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalam kitab dalam kitab mereka ahlul kitab, dalam Taurat, dalam Injil begitu sangat jelas detail disebutkan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam Injil pun ini Injil sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira kepada mereka ahlul Injil bahwa nanti di akhir zaman akan diutus orang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa hudan. Allah ulangi yang kedua kalinya ada kalimat hudan. Tadi hudan pertama maknanya sebagai petunjuk. Hudan yang kedua karena Injil adalah pemberi kabar gembira akan diutusnya Nabi Muhammad, maka Injil menjadi sebab akan dapat hidayahnya mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Injil sebagai bisyarah, Injil sebagai kabar gembira, nanti akhir zaman ada seorang nabi yang akan diutus. Maka ini sebagai sebab mereka untuk bisa mengikuti nabi akhir zaman tersebut. Wa mau'izatan lil muttaqin dan di dalam Injil juga terdapat mau'izah nasihat-nasihat. Allah khususkan di sini ini mau'izah hanya lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya, kenapa? Karena orang bertakwalah yang dia akan bisa menjalankan nasihat kalau orang yang tidak bertakwa, nasihat sampai ke hati, kepadanya akan mental, tidak akan sampai masuk ke dalam hatinya. Ya, tadi yang seperti yang sudah kita sebutkan, Abu Jahal walaupun sudah yakin itu adalah kebenaran dari Nabi, tapi dia nggak mau untuk meng mengikutinya, karena memang tidak ada iman di dalam hatinya Abu Jahal. Ya, ini mau izah ini Allah khususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat yang ke-47 Allah firmankan wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih. Dan hendaknya ahlul injil mereka menetapkan hukum sesuai dengan yang Allah turunkan di dalam kitab Injil tersebut. Jangan dirubah-rubah. Allah katakan gini itu yang harus dilaksanakan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan yang Allah turunkan faulaika humul fasiqun mereka adalah golongan orang-orang yang fasik ini sudah disebutkan juga pada ayat sebelumnya ada kalanya Allah sebutkan faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun dan faulaika humul fasiqun kalau kafirun ini bagi orang-orang yang menentang akan kebenaran isi apa yang sudah Allah turunkan di dalam kitab suci mereka ya mereka meyakini apa yang mereka punya lebih hebat ini hukum yang Allah berikan ini salah ini orang yang cengkal menentang akan kebenaran yang ada di dalam kitab suci maka mereka faulaika humul kafirun tapi kalau orang yang yakin masih mengakui akan kebenaran isi kitab suci mereka tapi nggak mau untuk melaksanakannya maka mereka humul zalimun atau mereka adalah humul fasikun lalu pada ayat setelahnya Allah firmankan wa anzalna ilaikal kitab babil haqq wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq kami kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab yakni Al-Qur'anul Karim. Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an bil haq dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an sebagai pembenar dari apa yang sudah ajaran sebelumnya minal kitab dari kitab-kitab. Jadi isi Al-Quran dengan isi kitab-kitab terdahulu isinya semuanya sama, yaitu intinya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para ambia, para utusan yang 25 dari mulai Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad, mereka punya visi misi sama, yaitu untuk tauhid mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti syariat mereka masing-masing berbeda. Ya nggak ada nabi yang ini dengan nabi ini beda ini menyuruh tauhid ini tidak menyuruh tauhid nggak ada semuanya masing-masing adalah sama ya visi misi mereka satu yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi dan Al-Qur'an juga sebagai penjaga bagi kitab-kitab yang sudah lewat tersebut ya makanya Ah, orang-orang uh, Nasrani yang mereka betul-betul pegangan dengan ajaran yang benar ketika pada masa Nabi Isa ketika Nabi Muhammad diutus mereka pun akan beriman dengan Nabi Muhammad kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mereka berpegangan dengan ajaran yang benar bukan ajaran yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah kalau mereka berpegangan dengan ajaran yang benar pasti mereka pun akan beriman dengan Nabi Muhammad karena satu ajarannya Nabi Isa, Nabi Musa semua sama untuk memerintah untuk tauhid begitupun dengan ajarannya Nabi Muhammad maka yang sudah iman dengan Nabi Musa yang sudah iman dengan Nabi Isa pasti ketika Nabi Muhammad diutus dia pun akan beriman dengan dengan Nabi Muhammad beda halnya kalau mereka berpegangan dengan ajaran yang salah kalau sudah salah dalam ajaran nasoronya mereka maka mana mungkin mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW ya lihat seperti halnya uh, eh, Warokoh ya Warokoh bin Naufal ya ketika Nabi dapat wahyu pertama kali karena beliau ketakutan maka oleh istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah dibawa Nabi Muhammad kepada sepupunya Khadijah Sayyidah Khadijah yaitu Warokoh bin Naufal ya uh, dengarkan wahai ibnu Am ini yang akan diceritakan oleh uh, ibnu akhik oleh oleh keponakanmu Nabi ceritakan aku begini-begini ketika lagi di goa ternyata datang seseorang kemudian memerintah untuk ikra membaca ikra dan seterusnya sampai akhir ceritanya Nabi akhirnya kata Warokah bin Naufal beliau mengatakan ini adalah Jibril Jibril yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam jadi tahu karena Warokah bin Naufal dia memegang ajaran Nasara yang benar maka ketika Nabi Muhammad diutus dia pun akan beriman dengan Nabi Muhammad ya bahkan dia mengatakan andaikan aku nanti masih bisa diberi umur panjang lagi ansuruka nasran muazzaran aku pasti akan menolongmu dengan sebenarnya dengan sepenuhnya aku akan menolongmu andaikan aku masih diberi diberi umur ini yang beriman dengan ajaran terdahulu dengan ajaran yang benar pasti dia pun akan beriman dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum maka berikan ketentuan hukum bagi mereka yakni baina ahlil kitabi idza tarafa'u ilaika <clears throat> berikan berikan ketentuan hukum bagi mereka wahai Muhammad ahlul kitab kalau kalau nanti mereka mengangkat suatu permasalahan kepadamu berikan mereka ketentuan hukum bima anzalallahu sesuai dengan yang Allah turunkan kepadamu wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq dan jangan kamu ikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka orang-orang ahlul kitab untuk memalingkanmu amma ja'aka minal haq dari sesuatu yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Jadi perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Kalau kamu nanti berikan ketentuan hukum kepada ahli kitab Berikan sesuai dengan yang sudah Allah turunkan kepadamu Jangan engkau ikuti hawa nafsunya hawa nafsu mereka orang-orang ahlul kitab Jadi sebab nuzul ayat ini adalah sebab turunnya ayat Ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi mereka janjian dengan kawannya ayo kita pergi ke Muhammad ya kita bujuk dia kita bujuk dia agar dia meninggalkan agamanya ayo barang-barang kita pergi menuju kepada Muhammad tatkala mereka datang kepada Nabi Muhammad saw, mereka mengatakan wahai Muhammad kamu kan tahu kamu sudah tahu kami ini adalah para ulamanya orang-orang Yahudi kami ini pembesar-pembesarnya kami ini pemimpin-pemimpinnya kalau misalnya kami ini sebagai pemimpin ikut kepada agamamu maka nanti otomatis pengikut kita pun akan ikut kepada agamamu nanti berubah yang tadinya mereka pengikut kami nanti ketika kami beriman denganmu nanti mereka menjadi pengikut kamu kita kehilangan pengikut nah ini mereka jadi mereka tidak mau iman dengan Nabi karena takut kehilangan pengikut mereka kehilangan umatnya ya Nanti kalau kami beriman kepadamu, nanti pengikut kami pun akan beriman kepadamu juga, akan berpindah untuk mengikutimu. Dan kami pun punya musuh, kata mereka. Kami punya musuh. Andaikan nanti kami menjalankan sesuai dengan hukum yang sudah engkau tetapkan, nanti kemungkinan akan memberikan keuntungan kepada musuh kami. Ini pun merugikan kami, kata mereka. Jadi mereka mengutarakan dua hal kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau kami ini sebagai pengikut nanti beriman kepadamu, maka nanti pengikut kami akan berpindah menjadi pengikut kamu wahai Muhammad nanti yang kedua kalau kami ini punya musuh ketika harus menjalankan sesuai dengan perintahmu maka nanti mungkin bisa menguntungkan musuh kami ini pun kita kerugian bagi kita kata mereka akhirnya Allah turunkan ayat sudah jangan dengarkan hawa nafsu mereka wala tatabi ahwa ahum jangan engkau ikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka ini orang yang sudah cengkal nggak mau ikut cengkal dia sudah tahu nggak mau ikut tapi masih mencari cara bagaimana agar bisa dapat keringanan dari Nabi Muhammad kata Allah sudah jangan ikuti hawa nafsu hawa nafsunya mereka orang kalau memang dari awalnya sudah tidak mau beriman sudah cengkal dengan ajaran Nabi mana mungkin akan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk beriman ya lihat Abu Jahal itu Abu Jahal dari awal memang sudah cengkal dengan ajaran Nabi nggak mau iman ya sudah tahu ini ajak hal yang benar, hal yang datang kebenarannya tapi tidak mau diterima. Makanya dia nggak bisa untuk mengimani Nabi Muhammad. Ya, beda halnya dengan keimanannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kan beliau pernah berdoa kepada salah satu keduanya, Allah a'izzil Islam bi ahadi Umarin. Ya, Allah ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar ini Amr bin Hisham yakni Abu Jahal atau Umar bin Khattab ya bedanya kalau saja Umar bin Khattab ketika awal-awal dia belum beriman dengan Nabi Muhammad bukan atas dasar kecengkalan dia dengan Nabi Muhammad bukan karena kebencian dia dengan Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab ketika awal-awal belum nggak beriman beliau hanya kaget Nabi Muhammad bawa sebuah ajaran yang baru ya yang mana dengan ajaran ini orang-orang kalangan Quraisy penduduk Mekah mereka semua saling bermusuhan yang sudah iman anaknya iman bapaknya belum iman akhirnya menjadi saling bermusuhan nanti sama saudara kakaknya beriman dengan Nabi Muhammad adiknya belum maka menjadi bermusuhan beliau ini nggak terima gara-gara ini ada ajaran baru dari Nabi Muhammad kok malah orang-orang di kota Mekah malah saling terpecah belah ada apa salahnya bagaimana ini tapi beliau tidak benci dengan Nabi Muhammad akhirnya ketika beliau uh, ketika awal dapat hidayah tatkala membaca mushaf yang dipegang oleh saudarinya kata beliau ketika membaca indahnya ayat Al-Quran kata beliau Inikah ayat yang bisa memecah belah umat? uh, inikah ayat yang bisa memecah belah kaum Quraisy? Ayatnya indah, sangat indah ayatnya. Kenapa kok malah bisa memecah belah kaum Quraisy? Berarti bukan salah di ayat tapi salah di orang-orang Quraisynya. Kalau gitu aku akan datang kepada Nabi Muhammad. Akhirnya berimanlah beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau orang dari awalnya sudah memang sudah benci, cengkal, nggak akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja setiap umat telah kami jadikan bagi mereka syariat-syariat wa minhaja dan juga jalan yang lurus ya. Tadi yang seperti sudah kita sebutkan, masing-masing umat mereka punya syariat masing-masing. Syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa dan juga syariatnya Nabi Muhammad. Walaupun beda syariat tapi visi misi mereka sama, yaitu untuk tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walau Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak, Allah pasti niscaya akan menjadikan mereka semua satu umat satu umat nggak beda syariat nggak beda jalan nggak beda amalan semuanya bisa satu andaikan Allah berkehendak tapi Allah jadikan mereka berbeda-beda urusan syariatnya tujuannya apa walakin liyabluwakum tetapi Allah ingin menguji kalian liyabluwakum ingin menguji kalian fima atakum dari apa-apa yang telah datang kepada kalian ya sengaja Allah jadikan ini syariat berbeda-beda Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lainnya tujuannya agar sebagai ujian bagi umat ini mana yang patuh, mana yang tidak patuh dengan perintah Allah mana yang cengkal, mana yang manut ya mana yang nurut, mana yang dia membangkang akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala fastabiqul khairat fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah kalian menuju kepada jalan kebaikan ya jadi kalau kita pengen munafasa kita pengen berkompetisi ya pengen lomba-lomba lomba-lombalah kita dalam urusan kebaikan bukan dalam urusan dunia ya seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka dalam urusan kebaikan mereka saling lomba-lomba dulu-duluan ya jangan sampai urusan kebaikan kita malah mempersilahkan saudara kita ini ithar yang salah jadi kalau pengen ithar kalau kita pengen mendahulukan orang lain dahulukan urusan jangan urusan ibadah ya urusan yang lainnya misalnya urusan makanan atau urusan bantuan ya dapat uang enggak silahkan kamu yang ambil kamu lebih membutuhkan mungkin ini ithar yang bagus tapi kalau ithar dahulukan yang salah adalah urusan kebaikan ya bapak diajak atau ibu diajak ke majelis oleh temannya ayo berangkat enggak duluan aja nanti saya nyusul nah, namanya ithar ithar dahulukan orang dalam urusan kebaikan ini hukumnya tidak dianjurkan jadi lomba-lomba dalam urusan kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, bukan dalam urusan dunia. Terkadang kita malah kebalik. Kita malah lomba-lomba urusan mewah-mewahan harta benda kita. Ya, mobil dia sudah ganti, saya pun harus ikut ganti juga. Oh, itu HP-nya sudah punya HP yang keluaran terbaru, saya pun harus jangan kalah juga. Nah, ini munafasah yang salah, lomba-lomba yang salah. Kalau pengen lomba-lomba dalam urusan kebaikan ya kalau untuk urusan dunia maka lihatlah yang lebih bawah dari kita ya ini yang Nabi ajarkan idza nazar ahadukum ila man fadul alai fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfalu minhu kalau kita melihat orang yang punya kelebihan di atas kita punya kelebihan dari urusan harta urusan fisiknya maka lihat yang di bawah kita biar apa biar kita ini ber, bersyukur punya hati yang konah tidak tamak dengan urusan dunia ilallahi marja'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhta fihi takhtalifun kepada Allah lah tempat kembalinya kalian semuanya bil ba'si dengan dibangkitkan nanti semuanya akan dibangkitkan ketika di mahsyar nanti jadi kepada Allah lah semuanya akan kembali fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun dan Allah akan memberikan tahu memberikan kabar kepada kalian semua dengan hal-hal yang dulu pernah kalian perselisihkan ya kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya perintah Allah taala kepada Nabi Muhammad bahwasanya ketika Allah turunkan ayat Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum sesuai dengan yang Allah turunkan jangan sampai ikut-ikut dengan hawa nafsunya orang-orang ahlul kitab kita pun ketika menyikapi apa yang datang dari Nabi Muhammad atau yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran jangan kita hanya terima dengan akal tapi juga kita terima dengan bahasa keimanan agar kita bisa untuk mengikuti itu semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mudah patuh menjalankan perintah-perintahnya menjauhi semua larangan-larangannya dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bisa menjadikan akal ini akal sehat kita bisa menilai mana yang baik hingga kita ikuti dan mana yang buruk hingga kita jauhkan sekian dari kami minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين نسألك يا ربنا فهم القرآن وإن على العمل بالقرآن واخترنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai kami muliakan para perindu perindu ridho Allah pecinta pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pecinta Al-Qur'an alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita bersama-sama merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala.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 Ini pesan-pesan lanjutan dari ayat ta'alu atlu maharrama rabbukum alaikum ayat sebelumnya katakan wahai Muhammad seru itu bangsa manusia agar tahu mana halal mana haram yang sesungguhnya agar tidak mengatakan yang halal haram dari diri mereka sendiri mengikuti hawa nafsu sendiri atau mengatakan yang haram halal mengikuti hawa nafsu mereka sendiri kehalalan sangat jelas keharaman juga jelas ini kul atlu katakanlah Muhammad Taala mari sini atlu akan aku bacakan mana yang halal mana yang haram yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Lanjutannya ayat ini adalah wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan engkau mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan kecuali dengan cara yang baik. Ini wasiat berlaku wasiat dari Allah pesan dari Allah kepada siapapun yang mengurusi anak yatim atau anak yatim di dalamnya di dalam rumahnya seorang ibu yang punya anak yatim di dalam rumahnya atau kita yang ngurusi lembaga ada anak yatim di dalamnya atau yang sengaja mengumpulkan anak yatim panti asuhan namanya memang ana wakafilul yatimi ini. Nabi pernah menyebutkan aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim kahata ini seperti dua jemari ini bil jannati di surga dekat sekali penyantun-penyantun anak yatim yang memuliakan anak yatim dekat dengan baginda Nabi SAW alaihi wasallam tetapi juga banyak orang yang zalim dengan anak yatim al zalim yang secara langsung terang-terangan dengan merampas harta anak yatim dari orang yang paling dekat dengan anak yatim sendiri ada orang yang dolim kepada anak yatim dari orang yang jauh dari anak yatim dan ada orang yang berbuat dolim kepada anak yatim dari orang yang pura-pura mereka itu menyantuni anak yatim anak yatim ada di bawah naungan seorang ibunda atau saudara-saudaranya. Bapak meninggal, suami meninggal dunia, maka sang istri punya anak yatim. Atau sebuah keluarga punya anak banyak. Meninggal dunia, sepuluh anak yang ditinggal. lima sudah dewasa, lima kecil, maka lima anak yatim. Alangkah banyaknya seorang ibu yang tidak peduli karena hawa nafsu lagi sehingga memakai harta anak yatim seenaknya sendiri harta anaknya sendiri jahat yang halus terselubung di balik bentuk kasih sayang akan tapi ternyata diam-diam adalah wanita jahat harta peninggalan suaminya yang harusnya dimiliki oleh sang anak dihabiskan begitu saja menikah dengan suami yang baru bukan sesuatu yang terlarang dan itu haknya dan pintu halal harus dibuka kalau haram na'udzubillah perzinaan adalah hina tidak ada yang bisa melarang seorang wanita janda untuk menikah lagi bahkan jika memang dikhawatirkan terjurus dalam keharaman menikah akan tapi tak ingat jika di bawah naungan wanita tersebut ada harta anak yatim selamatkan dulu karena dalam hidup ada saat senang dan saat susah saat senang sangat cukup mungkin harta anak yatim akan terjaga atau akan tapi di saat kita dirundung kesusahan bisa saja tanpa disadari seorang ibu menghabiskan harta anak yatimnya jahat halus terus hubung terus hubung di balik gelar seorang ibu ini ada hati-hati menikah bukan suatu yang terlarang silahkan menikah tapi ingat anak yatim di rumah harus betul-betul dihormati jadi kedoliman bisa terjadi kepada seorang ibu. Bahkan termasuk zolim kepada anak yatim yang halus. Zolim kepada anak yatim yang halus adalah tidak menjalankan syariat Islam di dalam pembagian waris. Suaminya meninggal dunia, ternyata apa? Minta gono gini. Gono gini itu kan separuh dibagi dulu untuk dia, baru separuh dibagi waris antara dia dengan anaknya apakah dia tidak sadar seorang ibu kayak begini di dalam Islam tidak ada gono gini satu kemudian apakah tidak sadar seorang ibu tadi sebetulnya dia telah rebutan dengan anaknya sendiri anggap saja suaminya meninggalkan uang 50 juta 50 juta itu kan dibagi antara dia dengan anak-anaknya cuman wanita jahat dia tidak kenal syariat Islam dia gono gini 25 dulu diembat oleh dia baru 25 dibagi bersama dengan anaknya tidak sadar kalau dengan gono gini itu dia telah dolim kepada anak yatim yang ada di dalam rumahnya nggak ada gono gini kalau harta istri harta istri murni harta istri harta suami harta suami gono gini bukan dalam Islam nggak ada gono gini ada pun masalah damai di dalam membagi waris itu babnya beda bukan gono gini damai dalam perpisahan, perceraian gak ada gono gini baik seorang ibu yang menuntut gono gini pembagian waris suaminya sebetulnya dia telah merampok harta anaknya secara halus tanpa disadari kemudian ada lagi kakak yang dewasa mengembat merebut waris adik-adiknya yang kecil kalau selama ini perebut waris kami katakan telah melakukan tiga dosa besar sekaligus yaitu mengambil harta saudaranya yang kedua memutus tali persaudaraan yang ketiga menyakiti bapak ibunya kalau sudah urusan dengan anak yatim ada dosa yang keempat zolim dengan anak yatim bukan sekedar biasa dolim kepada manusia biasa saja dosa apalagi dolim dengan anak yatim innal ladhina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro memakan api neraka kita perlu menjelajah ke alam nyata saja nanti kalau hanya bicara memakan harta anak yatim haram tapi tidak sadar kalau dirinya masuk wilayah tersebut kapan bisa baik maka kita mencoba buat contoh saudara kakak yang terbesar tiba-tiba main jual saja dia tidak tahu bahasanya adiknya masih kecil ada hitungannya hei hamba Allah Allah tidak tidur dan catatan malaikat detail dan Allah maha tahu dia pun hanya 10 ribu yang kita ambil dari adik kita yang yatim <laughs> hitungannya adalah kehancuran di akhirat yang semestinya justru kakak-kakak yang sudah dewasa itu menjadi ayah bagi adik-adiknya tapi dia telah bersekongkol dengan setan untuk masuk neraka bareng-bareng ngerebut harta waris adiknya baik ini di dalam sebuah rumah halus dolim kepada anak yatim ada lagi model yang kedua model yang kedua adalah membuat panti asuhan Waduh, anak yatim itu menggugah hati. Anak yatim itu bikin ternyuh. Siapa enggak ternyuh? Kita kalau sudah ada promo bahasanya di rumah di pondok ini ada anak yatim lihat banyak orang tergoda ter, ter, ternyuh untuk ter, terpesona untuk bisa membantu cuman hati-hati memang ngurusi anak yatim seperti ini hebat gede pahalanya tapi kan kita tidak hanya urusan dengan malaikat yang mencatat amal yang memberikan ilham kebaikan tapi kan juga urusan sama setan dan hawa nafsu yang tidak pernah tidur itu setan hawa nafsu yang sangat dekat dengan diri kita sendiri alangkah banyaknya lihat program yatim piatu panti asuhan hanya untuk brand merek untuk cari keuntungan sumbangan sana sini akan tapi anak yatimnya tetap nyungsep Ustadz anak yatimnya mobilnya gonta ganti barangkali anting istrinya pun full hartanya anak yatim neraka dibeli dengan merek agama hati-hati dolim kepada anak yatim tanpa disadari ada yang terang-terangan seperti itu naudzubillah kemudian ada yang tidak terang-terangan halus halus ngurusi yatim piatu tapi tidak punya ilmu tidak punya ilmu misalnya yang pernah kami hadirkan nyantuni anak yatim nah, ini kami ingatkan juga nyantuni anak yatim bukan di satu Muharram siapa yang mengatakan Muharram adalah bulannya anak yatim sehingga menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram saja dikasih 20 ribu lagi dijajar untuk satu tahun ini yang tuh anak yatim bukan di Muharram saja. Setiap hari harinya anak yatim mereka butuh bantuan. 10 eh, Muharram saja nyantuni anak yatim setelah itu nggak diperhatikan lagi anak yatim Nabi mengatakan anak wakafilul yatimi aku yang menjamin kehidupan anak yatim nah membuat acara santunan anak yatim kami sampaikan suatu ketika saya dapat ilmu bukan dari kitab bukan dari seorang syekh dari pertanyaan seorang ibu di Jawa Tengah suatu ketika seorang ibu bertanya Buya saya tidak pernah kepikiran saya diundang di acara yatim piatu Buya bagaimana Buya hukumnya menggunakan sumbangan untuk anak yatim untuk dekor dan drum band semuanya ini Alhamdulillah saya tidak pernah mikir selama ini tapi jawabannya sudah ada karena ada pertanyaannya langsung saya jawab hukumnya haram panitia harus ganti anak yatim tidak mau makan drum band anak yatim tidak makan dekor anak yatim puluh duit hati-hati yang ngurusi anak yatim anak yatim tidak doyan dekor nggak makan dekor tuh makanya kumpul semua waktu itu gimana bu ya harus diganti kalaupun tidak hari ini karena kita tidak mampu besok lusa dihitung semuanya karena mereka orang insaf ini ilmu saya ambil dari seorang ibu yang bertanya setelah itu setiap bicara yatim piatu pasti saya masukkan bab ini oh anak yatim suruh muter digiring sama drum band drum bandnya yang nyewa anak yatim nggak mau anak yatim saya perlu duit keliling drum band haus dikasih air lupa lagi ngasih airnya dikasih amplop 50 ribu untuk satu tahun anak yatim nanti jangan dolim dengan anak yatim Allah pun bisa menjadikan anakmu yatim esok hari bisa atau tidak hati-hati jangan dolim dengan anak yatim neraka kemudian di sana ada hukum dijelaskan bagaimana kalau saya kebetulan ngurusi anak yatim tapi saya juga fakir hendaknya yang ngurusi anak yatim orang yang cukup yang bakal aman dia tidak akan menjamah harta anak yatim tapi kalau ternyata kita ngurusi anak yatim dan kita bakat untuk melobi orang untuk bisa muliakan anak yatim ya nggak ada masalah bagaimana cara makan saya wa Allah menyebutkan kalau memang dirimu adalah orang yang kaya cukup hati-hati satu ripis satu rupiah pun jangan kau ambil dari anak yatim sesendok teh pun jangan ambil anak yatim karena engkau adalah orang cukup kaya wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf jika ternyata dirimu adalah orang fakir maka boleh dirimu makan dengan anak yatim tapi bil ma'ruf yang wajar dong kalau anak yatim makan kerupuk makan kerupuk jangan anak yatim makan pupuk dirimu makan paha ayam kul bin ma'ruf dan mana bin ma'ruf itu sendiri sebagian ulama mengatakan selagi kamu memang melarat sampai mati melarat nggak ada masalah tapi kalau suatu ketika kaya hitung bayari nanti kalau sampai mati melarat ya dihitung nggak ada masalah karena makannya bil ma'ruf bener wajar tapi kalau tiba-tiba jadi orang kaya hitung aku ngerawat anak yatim 15 tahun kali dua tiga ribu kali tiga sehari sembilan ribu kali lima belas tahun hitung bayari kalau anda mampu harus hati-hati urusan anak yatim kemudian juga yang halus tanpa disadari mencampur antara anak yatim dengan bukan anak yatim sehingga di saat ada dana bantuan untuk anak yatim lalu kita berikan kepada yang bukan anak yatim ini zalim kepada anak yatim zalim kepada anak yatim makanya di pondok ini kami tidak menerima bantuan untuk anak yatim biarpun di dalamnya ada anak yatim banyak kenapa susah nanti baginya kecuali memang semua anak yatim atau ada yang mengkhususkan anak yatim dan yatim adalah anak yatim adalah sekelaki mereka belum balik adalah anak yatim kalau sudah balik tidak yatim lagi kemudian hal lain lagi yang tanpa disadari zalim kepada anak yatim adalah menyakiti secara halus perasaan mereka meyatim-yatimkan anak yatim itu kan dolim juga kalau anda mengambil anak yatim sudahlah nggak usah cerita ke sana kemari ini yatim bapaknya mati saya nemu di rumah sakit ini tidak punya bapak ini semua orang tahu tidak punya bapak mati bapaknya tabrakan dulu selalu diingat-ingat setiap ketemu orang jangan diyatimkan dia baginda Nabi pernah suatu ketika melihat seorang anak kecil menangis yang lain pada bermain, bermain, bermain satu anak menangis di pojok Nabi mendekat, kenapa kamu tidak main dengan mereka tadi mereka diantarin oleh bapaknya dan membawa mainan dari ayahnya terus menangis aku tidak punya bapak ya Rasulullah dan aku tidak punya mainan dari bapakku Allah kemudian Nabi memeluknya apakah kamu tidak senang jika aku menjadi bapakmu dan Fatimah menjadi saudaramu langsung bangganya Nabi sangat santun Abul Aitam ayahnya anak yatim kemudian setelah itu Nabi memberikan sesuatu lalu mereka riang bermain dengan mereka tidak berkata ini anak yatim kau kasih tidak aku adalah ayahmu selesai bukan ayah nasab tapi menjadi kendirinya bapak melindunginya mengayominya ini adalah untuk anak yatim anak yatim ini wah mesin uang itu khususnya Ramadan kelilingan anak yatim wah rebutan orang bantu karena semua orang pengen nyantuin anak yatim tak tahunya kita tidak punya ilmu, tidak punya hati, tidak punya warok, eh, ustadz penjahat naudzubillah. Ustadz ahli neraka gelarnya ustadz Kiai Haji yatim piatu. Tapi tempatnya di neraka jahanam. Hati-hati anak yatim. Jadi ini adalah bicara anak yatim hati-hati urusan anak yatim tapi setelah ini jangan takut ngurusi anak yatim ya gara-gara ngomong begini pada ketakutan anak yatim kemudian ada lagi anak yatim sendiri dikatakan anak yatim bandel anak yatim semuanya nakal ya enggak dong Nabi Muhammad yatim paling hebatnya manusia guru imam kita Imam Syafi'i yatim orang-orang besar yatim yatim yatim yatim Imam Syafi'i yatim Rasulullah yatim Jangan berkata anak yatim bandel. Anak yatim bandel itu ada sebabnya. Karena apa? Anda membiarkan dia. Karena apa? Dia tuh nggak punya bapak yang ngurusi dia. Ibunya kerja. Makanya dia bebas kemana-mana. Andanya membiarkan dia. Makanya nggak ada yang ngurusi dia. Bandel dia. Kok dibilang anak yatim pasti bandel? Enggak. <laughs> Anak yatim tidak sama dengan anak yang lainnya. Bayangkan bapaknya kan meninggal. Ibunya cari nafkah. Yang ngurusi dia siapa? main bebas ibunya nggak bisa melarang nggak bisa menyuruh akhirnya di kampung anak yatim kesannya bandel tugas bersama setelah ini ayo peduli dengan anak yatim termasuk diantaranya kami juga ingatkan kalau anda ingin menyantuni anak yatim nggak perlu diundang ke rumah gede anda kirimkan uangnya daripada biaya transportasi katanya ingin berkah biaya transport itu diberikan anak yatim lebih senang kadang sampai anak yatim diundang dari jauh-jauh Masya Allah perjalanan dua jam hanya untuk berdoa di tempatnya di rumahnya pulang dikasih duit 50 ribu tapi pengurus anak yatimnya juga ngedumel waduh perjalanan dua jam balik lagi dua jam empat jam di sana satu jam lebih enam jam setengah hari hilang belajarnya mereka capeknya 50 tuh pakai pijet pun nggak sempurna nggak usah pengen lah takut masuk wilayah kita riak juga kalau memang anda ingin yang dunia kirimkan uang ke sana Allah maha tahu kan kecuali anak yatimnya tetangga rumah yuk makan bareng di sini oke okay lah oh ngedeket kok tinggal jalan saja biar saya muliakan benar jauh memakan waktu yang banyak sering saya ketemu begitu saya ingatkan pelan-pelan cuman kadang sebagian orang memang tidak bisa diingatkan berapa jam capek dia sampai tak tanya langsung ustadnya, ustad, apa ndak ngaji ustad? ya sebetulnya ngaji bu ya terus ya bu hajinya menginginkan begini terus gimana lagi sebetulnya ustadnya juga nggak seneng karena apa urusannya ada dana yang masuk nanti kalau sudah diundang mau nyumbang aja kok harus anak yatimnya datang mohon ini ini coba kita berpikir itu waktunya itu perjalanannya jangan kena yatim santri aja kita ini kalau diundang orang makan keluar tuh saya tidak mau kok karena jam ngajinya tuh hilang cuman bedanya kalau pondok begini kan saya bisa ngomong jangan tapi giliran pengurus yatim piatu kan mikir dia perlu dana terus nanti sebetulnya nggak mau juga itu Ustad. lebih senang kalau duit dikirim selesai ayo sempurnakan dalam beramal kita wah hebat nyantuni yatim piatu Masya Allah <laughs> anak yatim piatunya dapat 50 ribu nah, sama nasi kotak satu habis itu libur ngaji sampai malamnya pun sampai sana nggak bisa ngaji ngantuk sampai besok innalillah baik wala taqrabu malal yatimi jangan kau dekati hartanya anak yatim illa billatihi ahsan kecuali dengan cara yang bagus termasuk untuk me menjaga agar anak yatim itu hartanya tidak habis termasuk kalau kita ingin memutar harta anak yatim ada aturannya kalau kita ingin memutar hartanya anak yatim dalam bisnis yang aman super aman bukan buat spekulasi yang nggak jelas aman riptoh itu adalah untungnya jelas sampai dalam bahasa fikih Arab fikih lama kalau pengen bangunin tanah anak yatim dari ajir ajir itu adalah dari bata yang dari tanah kalau ada apa-apa itu masih bisa digunakan lagi sebab diaduk lagi jadi bata lagi kalau sesuatu yang bakal rusak jangan karena kita menggunakan hartanya anak yatim harta anak yatim amanat bagi seorang ibu yang ingin menggunakan harta anak yatim atau ingin mengembangkan sampai mereka jambi jadi tidak apa-apa kembangkan harta anak yatim tapi dengan cara yang benar waspada hati-hati jangan sampai harta anak yatim habis dimakan zakat karena apa? harta kan harus dizakati Misalnya seorang anak yatim punya duit punya toko dan apanya punya uang yang nginep itu kan kemakan zakat nanti boleh dikembangkan tapi juga jangan salah lagi anak yatim tidak boleh nerima zakat loh ya kalau dia kaya jangan setiap anak yatim boleh terima zakat Uang bosnya bapaknya punya duit miliaran lalu mati anaknya kan orang kaya juga nggak boleh terima zakat jangan latah juga zakat zakat untuk anak yatim loh kok bisa zakat untuk anak yatim dari mana itu nggak ada inama sotakotu lil aitam nggak ada zakat bukan untuk anak yatim zakat untuk orang fakir untuk orang miskin kalau anak yatimnya fakir oke okay, iya nerima zakat karena kefakir tanya oh, ini anaknya bos mati bosnya oh, punya pabrik 16 dapat zakat dari mana ini kita perlu faham baik hatta yablugha ashuddah jaga harta anak yatim jangan kita gunakan dengan cara yang salah apalagi mengambilnya naudzubillah dan juga jangan diserahkan kepada mereka ini harus ini ini juga dolim yang halus jangan kau serahkan kepada mereka he ibu yang solehah he saudara yang soleh jangan kau serahkan harta anak yatim kepada anak tersebut sebelum balagha asyuddah sebelum mereka masuk sinir rusdi sin usia di saat mereka sudah bisa menyimpan harta menjaga usia balik dan setelah diuji disebut dalam Al-Quran wabtalawul yatamah uji mereka untuk jual beli dan sebagainya baru dikasihkan duitnya hmm, baru tujuh tahun saya tidak mau megang duitnya anak yatim ini ambil satu miliar habis besok jadi termasuk halus dolim kepada anak yatim halus itu adalah apa itu tadi menyerahkan harta anak yatim sebelum waktunya hatta yablugha asyuddahu sampai mereka itu kalau kita ingin membalikan kepada anak yatim sampai mereka ya yabluh sampai asyuddah umur mereka sudah mampu menjaga harta menimbang mana yang harus dibeli mana yang harus dikeluarkan dan seterusnya nah, ini selesai urusan anak yatim dalam Al-Quran fa'in anastum minhum rushdang fadfa'u ilaihim amwalahum kalau sudah kamu merasa dia sampai sini rushd dia bisa menimbang balik baru serahkan harta itu kepada mereka semoga Allah menjaga anak-anak kita semua dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyayangi anak yatim mencintai anak yatim, membantu anak yatim dan juga saya tumpangkan sekali ini pesan kalau anda ingin berjaya mendidik anak-anak anda selama ini orang kalau minta bantuan adalah seorang guru dan ustadz betul tapi ada bantuan dari Allah yang lebih kuat dari bantuan siapapun Allah fi onil amdi maka al amdu fi oni akhihi Allah berada di bawah Allah akan membantu hambanya yang membantu anaknya orang lain membantu hamba yang lain maka jika anda ingin sukses mendidik anak-anak anda maka cari katrol yang paling cepat selama ini katrolnya kan biasanya dikursuskan kan begitu biar cepat pinter bimbel terus apa lagi fasilitas komputer dan sebagainya itu kan bantuan dari dari makhluk kita pengen bantuan dari Allah ambil anak yatim kalau anda punya anak satu ambil anak yatim satu perlakukan dia seperti anda perlakukan anak anda biayai kenalkan kepada Allah hati-hati didik yang benar cintai biayai maka ketahuilah yang lebih dulu akan sukses adalah putra anda sebab anda dengan membiayai anak yatim tersebut anda telah mengambil pertolongan Allah maka yang menolong putra anda adalah Allah langsung ambil anak yatim cuman mengambil anak yatim harus diterjemahkan maknanya bukan langsung dibawa ke rumah anda iya kalau rumah anda layak untuk kehidupan anak yatim kalau ada rumah yang 24 jam televisi bapaknya sering pergi ya rusaklah maksudnya anda mengambil untuk dia di, di, dirawat misalnya di pondok pesantren kan dibiayai dari awal sampai akhir anda bisa mengambil biaya-biayanya di pondok ini, misalnya di pondok mana, mungkin ada anak yatim. Kita banyak, kita punya link-link seperti itu, yang jelas pendidikannya, ada anak yatim misalnya, kalau ada yang mau nanti kita arahkan. Anda akan merawat, saya akan ambil satu anak atau dua anak Bu ya, berapa biayanya? di pondok mana kira-kira apakah dikirim ke Bangil rekomendasi yang benar kalau anda biaya anak yatim tapi sekolahnya salah sama anda mencari neraka juga itu anda sekolahkan di sana anda biayai kehidupannya sampai menjadi seorang alim oh anda dapat dua keuntungan anak anda akan ditolong oleh Allah akan dijaga oleh Allah satu yang kedua anda punya amal jariah tiba-tiba anak itu menjadi seorang alim ustadz besar semua pahalanya akan dikirim kepada anda Eh, ini dan juga kami ingatkan yang biasa ngurusi anak yatim ketahuilah mengurusi anak yatim bukan kegiatan sosial saja yang artinya urusan kita dengan manusia tapi ini urusan dengan Allah sehingga kalau kita ngurusi anak yatim jangan sampai kita hanya ngurusi makannya dan sekolahnya ada suatu ketika ada orang yang ngurusi anak yatim dia bercerita alhamdulillah Buya saya waktu bicara anak yatim tidak tahu apa dalam keadaan santunan di mana ada seorang haji bercerita datang kepada kami dan berkata alhamdulillah saya sudah bisa membiayai anak yatim persis yang Buya sampaikan kurang lebihnya 60 anak bukan dibiayai ya. sekedar setahun sekali tadi yang 50 ribu untuk setahun itu <laughs> ini kan gaya kita kan 60 ribu untuk satu tahun itu beli kenapa yang haram itu dimut di ini orang ini haji ini merawat secara sungguhnya mulai dari kecil dibiayai disekolahkan sampai ada yang sudah jadi oh masya Allah sukses urusan dunianya akhirnya kami tanya kepada orang tersebut haji belajar agamanya di mana saya tanya sekolahnya sekolahnya di sini SMP SMA sini kuliah di sana lalu saya menangkap kok tidak ada belajar agamanya sekolah agamanya di mana wah itu kan urusan dia sendiri bu ya nah ini yang anda salah kalau anak-anak itu bodoh, tolol, goblok kalau berbuat jahat paling nyuri cemuran, nyuri mangga tapi gara-gara anda sekolahkan tinggi-tinggi tidak kenal Allah kalau berbuat jahat lihat yang dirampok duit negara dosanya ditumpangkan kepada anda semuanya astagfirullah terus gimana kalau anda ingin rawat anak yatim jangan tanggung selagi anda ingin membiayai agar dia sukses dunia utamakan agar sukses akhirat anda bisa membiayai itu semuanya kenapa anda bisa mendatangkan guru untuk mengajari dia atau buatkan asrama yang bagus untuk mereka belajar agama ahli sujud takut zina ini banyak orang terlena menyantuni anak yatim tapi diarahkan tidak diarahkan kepada urusan agama maka tersesatlah orang tersebut harus ada misi menghantarkan ke akhirat itu urusan agama baik kemudian wa'uful kaila jangan melakukan kejahatan yang halus tersembunyi penuhilah timbangan kail takaran takaran takarnya diganjel takarnya mungkin satu wadah ini mungkin isinya satu kilo ya satu kilo satu wadah ini plus atau ada wadah ini cuman bisa saja nanti dasarnya ditinggiin kan lumayan contoh kayak gelas gelas kan takaran juga cuman agar umumnya gelas adalah isinya misalnya setengah kilo cuman dasar hati busuknya ada di dalam dirinya kebusukan ada di dalam hatinya maka dia gelasnya itu dikasih sesuatu yang agar naik dasar gelasnya berarti kan isinya berkurang nanti ini ini ahli orang hati busuk ahli begitu sudah paham nggak usah diajari itu otomatis itu ide-ide berbuat jahat naudzubillah wah ini dosa besar jangan dianggap sepele karena sebetulnya jiwanya yang rusak hatinya yang rusak timbangan pun begitu diselipin paku kek ditempelin apa kek Wah wow, macam-macam caranya atau mungkin di bawahnya sudah ada yang ditimbang misalnya timbangannya bener 1 kilo tapi dia sudah bungkus sesuatu 8 on ya orang lain jadi ditukar plastiknya hmm, dikasihkan yang di bawahnya baik wah ini handal nih semuanya memang penjahat itu ini manusia kalau jadi pejabat pun juga korupsi kalau jadi ustadz pun yang ngembat hartanya anak yatim ya model-model begini ini jadi ini karena jahat jahat itu jadi apapun ya jahat jadi ustadz ustadz jahat jadi pejabat pejabat jahat kenapa kok kail urusannya kail ini adalah kejahatan yang tersembunyi dan hampir orang tidak pernah tahu di sini maka belajar dari kejahatan tersembunyi itu adalah untuk menjadikan hatinya gelap dulu. Kalau sudah gelap, jahat apa saja bisa dilakukan. Wal mizan timbangan. Bil qisti dengan adil, dengan benar. Jangan sekali-kali. Bahkan tradisinya orang soleh. Masya Allah kita menemukan orang-orang tulus. Kalau jualan itu langsung mesti ada tambahannya karena mereka takut masuk kail ini langsung blok tambah ibuk saya menemukan timbangan-timbangan tradisi waktu masih di belajar di Yaman itu memang ada orang ini sampai saya ngomong sama ini orang kok gak ngitung pasti lebih kalau ditimbang sudah ramai nanti oh, tambahnya brus tambahnya kalau tambahan selalu ada tambahannya nah, ini kan hati jiwa jiwa baik karena yakin keberkahan Allah berikan nggak akan mengurangi pada akhirnya tapi yang jiwanya busuk tadi lihat merubah timbangan biarpun hanya 0, berapa on ada hitungannya besar karena jiwanya yang busuk jiwanya yang jahat ini adalah calon-calon koruptor itu calon-calon yang menggunakan duit pondok untuk anting istri itu ya gitu calon-calon yang menggunakan duit pondok untuk mobil itu yang model-model begitu itu dagang aja berbohong berbohong timbangannya sudah nggak benar la nukallifu nafsan illa wus'aha tentu semuanya itu adalah batas-batas wajar artinya apa? selagi kita tidak mampu ya nggak dosa lagi misalnya ada anak yatim kok kita tidak bisa beri makan apakah saya dosa? wong saya sendiri nggak punya ya nggak tapi jangan dolim intinya begitu dulu la yukallifullah nafsan illa usaha itu justru maknanya bukan berarti kita nyerah tidak artinya apa lakukan itu semuanya maksudnya jauhi itu semua dengan semaksimal mungkin maknanya begitu jauhi untuk bohong dalam timbangan jauhi untuk tombong bohong dalam takaran jauhi untuk berbuat dolim pada anak yatim sebisamu sebisamu dan ingat Allah tidak akan memaksa hambanya lebih dari kemampuannya justru kita harus yakin kalau kita mampu menjauhi hartanya anak yatim kita mampu dari batin bukan malah la yukallifullah nukallifu nafsan kami tidak memaksa orang kan Allah tidak memaksa saya eh, nggak uh, mampu kok akhirnya saya nyopet nah, nggak nah, bisa begitu justru ini maknanya adalah kita harus serius maksimal karena apa Allah maksimal dan aku insya Allah akan bisa menjauhi kemaksiatan karena Allah tidak akan memaksa hambanya di atas kemampuannya Selagi ini Allah perintahkan, tentu Allah memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Allah tidak akan memberikan beban kepadaku yang aku tidak mampu. Berhati-hati dengan menjaga hartanya anak yatim. Semampu kita. Jangan berkata, nggak mampu. Enggak, maksimal aku tidak akan memakan hartanya anak yatim. Tapi saya lapar, tetap saya tidak boleh. Karena apa? Ini haram, saya tidak boleh menggunakan haram. Enggak mungkin kita akan hancur karena apa? Allah tidak akan memaksa kita di atas kemampuan kita pasti Allah akan berikan jalan pasti Allah akan berikan kekuatan wa idza qultum jika engkau berkata atau memberikan sebuah hukum sebagai seorang qadhi hakim fa'dilu maka berbuat adil adil ini Masya Allah ini ada adil ada sangkut pautnya dengan itu semuanya adil di dalam memberikan timbangan ini, ini hubungannya kembali adil adil kepada dia adil kepada dia wailul mutaffifin itu orang dalam wailul mutaffifin itu kan ceritanya kalau nimbang untuk orang lain dia kalau nimbang untuk sendiri harus full tapi giliran orang lain adalah seenaknya maka ada adil dia nah sekarang adil kepada anak yatim juga begitu makna adil sini dalam segalanya jangan sampai kita tidak adil semuanya itu ke atas itu perlu sifat adil tadi wa idza qultum fa'dilu kalau engkau berkata berkatalah yang adil jika ingin berbuat berbuatlah yang adil walau kana ada kurba biarpun urusan kerabat orang lain saya harus adil dengan kerabat harus adil jangan sampai mentang-mentang kerabat lalu kita berlaku tidak adil berbuat adil seorang bapak kepada anaknya harus adil dalam perkataan juga kalau sama anak yang satu lemah lembut ini eh, sayang sayang sama itu Hah, apa tidak adil haram memberi pun tidak adil haram menghibahkan kepada anak tidak adil haram karena apa ketidakadilan seorang bapak akan memicu kedengkian sang anak buahnya adalah bapak mati rebutan waris karena sang bapak tidak berusaha menanamkan kasih sayang di antara anak kenapa? bapaknya tidak adil hati-hati ada anak mama dikit-dikit pasti dia sampai yang lainnya pun kalau ingin menginginkan sesuatu nggak bisa gol langsung pasti lewat salah satu anaknya tadi akhirnya giliran mati tuh bapak mati mau apa kau hmm, tidak ada yang nolong kamu hati-hati kalau masalah cinta dan kasih nggak bisa dong disamakan karena Allah yang kasih tapi berbuat secara dohir kan ini kalimatnya pakai kultum dari tutur kata dohir ucapanmu harus adil datang anak yang pertama insya Allah nah senyum masya Allah nah sayang yang kedua dibiarin saja haram dan jangan dianggap sepele yang demikian itu pendidikan dari Allah lah ya anak itu memang selama ini mungkin tidak merasa tidak protes karena dia kecil tapi hatinya akan tergores hmm, saya dia dicium saya tidak sama bapak saya diam diam diam diam akhirnya anda tidak sadar di luar dia nggak sadar dia sudah mulai dolim pada adik kakaknya yang saling disayang mulai tidak peduli tidak sayang tidak tidak senang berbagi dengan dia ini sudah mulai bibit ketidakadilan jadi hakim pun demikian adil berbuat adil penting kataku eh, oh, oh, oh, walau kan ada kurba biarpun kasusnya adalah ini orang dekat saya anak saya bahkan mungkin ini adalah seorang muslim dan kalau kita menengahi antara seorang muslim dan seorang kafir tidak boleh kita karena kekafirannya lalu kita jerumuskan nggak bisa harus adil Sayyidina Umar bin Khattab saat sangat adil saat menemukan anaknya Amru ibn al-As kalau tidak salah rupanya lagi tawaf lagi kok lagi tawaf lagi berjalan di mana begitu di Mesir sana atau bagaimana itu bajunya keinjak orang Yahudi langsung yang cetek wah begitu orang Yahudi nggak terima akhirnya ngadu kepada Sayyidina Umar bahwa karena orang Yahudi itu tahu betul kalau Sayyidina Umar itu adalah orang yang adil. Akhirnya Sayyidina Amr bin As dipanggil dan bawa anakmu ke sini. Ada apa? Kok saya dan anak harus bawa? Tiba sang anak, anaknya Amr bin As lihat orang Yahudi tersebut. Kau kenal ini? Kenal. Apakah betul gara-gara keinjak bajumu kau tempeleng dia? betul ya Rasulullah ayah ya oh, khalifah dia orang kafir orang Yahudi tidak hei orang Yahudi balas tempeleng dia sekarang tempeleng dia sekarang <laughs> biarpun orang Islam karena dia tidak berbuat salah tempeleng dia Yahudi itu lalu mendekat dan mau menempeleng anaknya Amr bin As dan di saat mau menempeleng begini tersenyum melihat Khalifah Umar ya Khalifah saat ini juga aku akan ikut agamamu yang adil tidak jadi menempeleng tapi Sayyidina Umar tegas biarpun anaknya raja tempeleng tuh anaknya khali, anaknya gubernur tuh kisah namanya itu adil tuh penting adil tuh akan membuahkan segala kebaikan adil kepada anak di rumah tapi di sisi lain ingat jangan anda menuntut keadilan kepada bapak ibu itu ngiri dalam dirimu karena kadang orang tua itu tampak tidak adil sesaat tapi sebetulnya sangat adil misalnya anda ada anak yang ini dibelikan rumah anda belum jangan anda bilang mak kok dibeli rumah itu kok saya tidak adil <laughs> anda tidak tahu bahasanya ibumu juga sudah beli rumah di sana cuman belum dikasihkan pokoknya jangan suudon kepada bapak kalau suudon sama bapak sama ibu ini penyakit juga ini menganggap orang tua tidak adil awas bencana kan keadilan itu adalah di dalam hati merencanakan karena anak ini sudah nikah maka saya bantukan rumah kamu belum nikah kamu masih saya sekolahkan dulu saya siapkan nanti pada akhirnya kan begitu sama seorang guru murid kok menganggap guru tidak adil kenapa kok sayang sama itu Guru harus adil kepada muridnya. Tapi kalau suatu ketika guru menyayangi satu muridnya, itu seorang murid yang lain nggak boleh prasangka buruk juga. Tapi kita sebagai guru, misalnya ada anda sebagai guru harus adil. Sampai dikisahkan seorang murid itu kok disayang sama guru, apa-apa dia dia. Akhirnya murid yang lainnya pada pada marah. Kenapa kok dibedakan betul? Kalau dia pasti. Rupanya sang guru itu menangkap anak-anak yang lain sudah mulai tidak senang dengan anak yang disayang ini akhirnya wahai anak santriku semuanya coba sekarang kamu ambil pisau ambil tuh burung saya punya beri burung-burung pipit atau burung kecil atau burung apa ada berapa santri sekarang kita akan makan enak hari ini akan makan ayam burung go goreng wah ajib nih cuman kamu harus sembelih sekarang kamu ambil satu-satu ban bisu kamu pergi ke semua tempat kamu sembelih di tempat yang tidak ada siapapun yang melihat kamu pergi mereka sembunyi Wah, mau makan ayam makan burung nih termasuk anak yang paling disayang tadi santri sayang setelah semuanya pergi nah, balik semua sudah disembelih sembelih oh, senang ini mau nyembelih mau apa makan burung goreng santri yang paling disayang tadi kok burungnya tidak sebelah yang lain ngomong kenapa tidak kau sebelah sampai gurunya ngomong kenapa tidak kau sembelih wahai anakku wahai santriku yang lain sudah disembelih mau dikoreng kenapa tidak sembelih guru tadi berpesan akan aku sembelih di tempat yang tidak ada satupun yang melihatku kan Allah selalu melihat kita guru guru tersenyum hei anak-anakku tahu tidak kenapa aku menyayangi dia karena dia punya kelebihan ini tampak kelebihannya paham atau tidak kau oh, diem semuanya ya, oh ini dia imannya kuat rupanya <laughs> suruh nyembelih nggak bisa masa nyembelih di tempat orang yang tidak ada satupun yang melihat Allah kan melihat yang lain lupa dengan Allah <laughs> jadi kadang seorang guru mencintai tentu ada kelebihan-kelebihan sama orang tua kita kalau tiba-tiba menyayangi adik kita, kakak kita dan sebagainya kita jangan ngiri sebab kadang gilirannya belum sampai ke kita kalau memberikan tentu biasanya satu-satu masa langsung berut berempat misalnya kasih duit hanya butuh waktu saja ada waktu tuh dua menit jedanya satu jam jedanya sepuluh tahun jeda itu kan jeda jeda itu bukan berarti kan tidak memberi misalnya saya akan beri anak atau seorang bapak ingin memberikan enam anaknya atau dua tiga anaknya tiga memberi duit satu juta satu kan beri satu satu satu ini buat kamu ya masa gara-gara begini langsung ngomong papa tidak adil saya tidak dikasih kan belum baru giliran, ini kan jeda hanya beberapa menit. Ada karena umur satu tahun jedanya, mungkin sepuluh tahun. Kenapa? Masih sekolah. Jadi jangan sekali-kali kita prasangka keburuk dengan orang tua. Sebab kalau tidak diimbangi begini, kadang-kadang pulang ke rumah langsung ngeritiki orang tuanya. Betul kata Buya. Ayah ini tidak adil. Wah, nah ini saya kurang nasihatnya nanti. Kalau saya ngomongi sebagai orang tua harus adil, sampai di rumah, eh nuntut orang tua agar adil tidak boleh Anda prasangka buruk kepada orang tua Anda. Wa bi ahdillahi aufu dengan janji-janji Allah penuhilah. Pertama janji yang paling agung adalah janji untuk patuh kepada Allah saat kita berasyhadu allah la ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan salat dan seterusnya penuhilah kepada Allah janji adalah patuh dengan agama Allah kemudian setelah itu janji dengan sesama manusia al-mu'minuna ala syurutihim janji-janji kebetulan kalau Ramadan begini yang mendengar suara ini anda punya janji loh dengan bos kalau memang jam 7 anda harus masuk kerja jangan gara-gara Ramadan anda baca Al-Quran jam 7 masih di musola anda tidak menuhi janji anda hmm. Kenapa? Oh Ramadan bos, mohon maaf terlambat saya tadi etikaf di masjid sampai jam 9 ya. Masih ngasuh jam 7 iktikaf di masjid jam 9. Sama, jika Anda punya tugas di puskesmas, di kantor apa, tugas Anda melayani pasien, itu tugas Anda. Anda sudah punya janji bekerja untuk itu. Itu ibadah Anda. Lah kok asik pasien pada nangis nunggu Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Ya, maksiat gaji jadi haram biarpun untuk ngaji paham tidak Dzalikum wasaqum bihi itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian semuanya maksudnya pesan-pesan kemuliaan la'allakum tadhakkarun niscaya kalau kalian punya hati yang tawadhu kalian akan bisa mengerti sadar tentang itu semuanya ada perbedaan ya tadi yang pertama la'allakum ta'qilun sekarang la'allakum tadakkarun la'allakum ta'qilun itu adalah masalah jangan menyekutukan Allah jangan durhaka ke orang tua ini ini ini ini ini kejadiannya adalah hampir ini menyekutukan Allah terjadi di Mekah waktu itu sehingga mereka itu karena tidak menggunakan akal mereka sehingga kenapa yang mengutukkan Allah berhala kok di disembah makanya Sayyidina Umar juga pernah tertawa ada di masa jahiliyah, jahiliyahku yang sangat bikin aku tertawa apa itu khalifah apa itu ya Umar dulu di masa jahiliyahku itu lihat aku itu kalau bepergian itu kan harus nyembah berhala tapi kalau lagi nggak mau berhala saya buat kurma itu saya bentuk kayak patung itu ada kepalanya ada badannya saya sembah-sembah setelah saya sembah saya makan nah ini kan tak takir kan tidak berpikir loh kok bisa begitu ini la'allakum takilun agar bercerdas agar sadar akalnya maka dipungkasi dengan tak takilun kalau la'allakum karun tadi lihat dia melakukan tapi kadang tidak sadar maka la'alakum tak takilun renungi agar sadar tadi seorang ibu yang kami contohkan kadang dia berbuat oleh pada anak tapi nggak sah sadar maka la'allakum tadhakkarun ini ada kalimat isyarat zikir itu ingat sadar la'allakum tadhakkarun niscaya kalian akan bisa menjadi orang yang sadar bahasanya mengambil harta anak yatim haram timbangan juga demikian itu enggak boleh mengurangi timbangan mengurangi takaran dan seterusnya dibungkasi dengan la'allakum tadhakkarun dan nanti belum selesai tapi enggak akan kita baca sekarang nanti la'alakum tattaqun baik ini saja semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita wallahu a'lam bissawab baik angkat yang kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari amin amin ya rabbal alamin baik para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun seperti biasa kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Devi dari Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bu ya, bagaimana hukum pakaian yang terkena darah haid yang sudah dicuci? Sebentar, sebentar. sebentar. Bagaimana? Ba bagaimana hukum pakaian yang terkena darah haid yang sudah dicuci darah tapi haid. masih terlihat warna bekasnya berwarna kuning warna warna yang tersisa tersebut bukan warna merah darah tapi kuning karena sudah dicuci apakah pakaian tersebut boleh dipakai sholat terima kasih darah khususnya darah haid darah menurut madhab kita Imam Syafi'i semua darah adalah najis apalagi khusus darah head laki-laki apalagi darah head darah adalah najis sudah benar ingat fikih praktis najis ada tujuh kembali coba cari fikih praktis najis ada tujuh ada ini kayak rambu-rambu kan. jadi biar tahu tentang najis itu apa sih najis ada tujuh diantaranya adalah darah segar dan darah busuk darah busuk adalah nanah darah segar ya darah darah apapun sudah pokoknya namanya darah najis kecuali hati dan limpa dari binatang yang disembelih darah nyamuk, darah ikan, darah darah darah darah darah ya najis. Termasuk darah haid. Dan itu dan darah nanti ada tiga macam. Eh, najis itu ada tiga najis mughalladah mukhaffafah mutawassithah najis berat najisnya anjing babi mukhaffafah najis ringan najisnya bayi laki-laki kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali susu ibu dan umurnya belum sampai 2 tahun nah darah berarti mutawassithah yang tengah-tengah mutawasitoh itu cara mensucikannya adalah cukup dikuyur dengan air asalkan hilang najisnya sudah selesai lah sekarang najisnya bandel najisnya tidak hilang ini jawabannya najis itu ada sifat-sifatnya kalau najis ainiyah najis ada dua najis hukmiyah najis hukmiyah yang tidak terlihat oleh mata tidak tercium oleh hidung dan tidak dirasakan oleh lidah baju yang terkena najis itu akan dikatakan najis anginiah kalau terlihat oleh mata kalau tidak terlihat oleh mata paling tidak baunya enggak kelihatan oleh mata tapi baunya pesing atau rasanya tapi ingat masalah rasa itu tidak harus diamalkan ya jangan jadi orang jorok dijilat enggak para ulama mengatakan menjilat najis tidak disunahkan <laughs> dikira-kira sajalah nanti gara-gara ini jilat-jilat lantai ini ibu-ibu ini nah najis ndak najis ndak enggak begitu jadi itu hanya disebutkan dalam kitab fikih tapi nggak usah diamalkan nggak usah dirasain deh ya ini ini, bub ayam lagi yang dirasain hmm, asin gitu ya nggak baik nah sifat najis itu adalah warna rupa dan bau bau itu yang paling berat biarpun satu berat warna itu double itu ringan warna itu ringan warna dan bau itu ringan nah kalau warna nah ini kan ada badi ada darah head ada di kain darah head di kain apalagi nginep jorok nggak langsung dicuci akhirnya mengendap kering dicuci kan susah nah, bagaimana kalau kita mencuci baju yang seperti itu ternyata bukan urusan apa namanya bukan urusan darah head saja semua najis yang susah dihilangkan di sebuah tempat najis yang susah dihilangkan di baju dilihat yang tersisa itu apanya kalau yang tersisa hanya warna atau bau warna atau bau atau ya bukan dan warnanya saja sudah dicuci kalau bau sudah nggak ada tapi tinggal war warna kalau warna asalkan anda namanya para ulama mengatakan hadut ta'adzur ya hadut ta'adzur itu adalah jika sudah sampai batas kita tidak bisa menghilangkannya maka dimaafkan batasnya kapan? jika anda sudah mencuci baju tersebut ya, dengan air kemudian dikasih bantuan sesuatu yang lainnya apakah sabun atau tepung zaman dulu pun ada sabun digosok-gosok begini diguyur lagi sekali lagi berarti sudah kedua kali dicoba lagi sudah ketiga kali dicoba lagi kok nggak bisa masih ada dimaafkan tapi harus tadi diupaya dibersihkan belum bisa dicoba lagi kedua belum bisa dicampur dengan sabun dicoba lagi yang ketiga kok belum bisa maka dimaafkan biarpun ada warnanya batik empuk ayam batik darah tapi sudah diusahakan maka itu para ulama menyebut haddu ta'adur jadi udur dimaafkan nggak ada lagi biarpun loh katanya di kitab itu kan masih ada launun najasa ada warnanya baik lanjutkan warna baru dimaafkan akan dimaafkan kalau sudah dicoba dibersihkan tadi dengan alat bantu sabun atau yang lainnya jadi nggak apa-apa sudah suci tadi Allahu a'lam bishawab Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Husna dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya ingin bertanya, jika ketinggalan satu rokaat di sholat Idul Fitri bagaimana? Apakah nam, apakah nambah satu rokaat lagi? Apa ikut salam dengan imam? Syukron. Sholat hari raya Idul Adha Idul Fitri itu dua rokaat. Sholat subuh berapa? Dua rokaat. Sholat duhur berapa? Empat rokaat kalau anda sholat duhur baru tiga rakaat dengan imam nambah berapa? satu kalau sholat hari raya idul fitri mestinya dua rakaat kalau anda baru satu nambah berapa? satu mungkin ada pertanyaan yang kadang dihadirkan masalah takbirnya cara sholat hari raya idul fitri kan ada takbir tujuh dan lima itu kan kalaupun anda tidak pakai bilangan pun tidak ada masalah sholat sendiri misalnya kayak sholat sholat kau subuh cuman keutamaan sunnah membaca takbir mengulang-ulang tadi sampai tujuh kemudian lima itu adalah sunnah jadi kalau kita baca takbir di dalam sholat hari raya kok ketinggalan sama imam saya jejer dengan sholat jenazah biar faham fikih itu kalau tidak diberikan contoh yang mirip kadang tidak lengket di otak takbir yang wajib hanya sekali Allahu Akbar lebihnya adalah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar sunnah sunnah karena itu sunnah kalau anda ketinggalan dari imam misalnya pak imam sudah takbir yang keberapa kemudian anda Allahu Akbar eh imam diam sudah selesai hak takbir yang banyak tadi maka anda tidak perlu menambah lagi karena apa itu sun sunnah tapi kalau takbir dalam sholat jenazah takbir itu adalah rukun ya enggak kalau tidak takbir tidak sah sholat jenazah empat takbir anda masuk ketinggalan baru takbir Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi ah, ditambah berapa? tiga lagi karena dalam sholat jenazah hukumnya wajib takbir itu tapi kalau dalam sholat raya hukumnya sun sunnah seperti itu kalau sholat jenazah tambah lagi Allah Akbar sendiri Allah Akbar baca salawat Allah Akbar doa Allah Akbar Assalamualaikum tapi kalau takbir di dalam sholat hari raya yang wajib hanya satu yang pertama selebihnya adalah sunnah wallahu a'lam bissawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Indri dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Buya. Dari dulu saya berteman dengan mayoritas kaum Adam dan hingga saat ini pun masih sama. Dan saya mau bertanya, bagaimana menyikapi teman-teman saya saat bertemu di jalan atau di acara-acara? Posisi saya sedang belajar berhijrah. Mohon penjelasan dari kebingungan saya saat ini. Hijrah karena Allah. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi wa hijratu ilallahi wa rasul hijrah itu kepada Allah bukan kepada sanjungan seorang wanita ini bertanya dia pada masa lalunya sering bergaul dengan kaum pria ya kawan laki-lakinya banyak begitu tiba-tiba dia ingin hijrah lalu dia ingin menggunakan baju yang syar'i lalu ingin membatasi pergaulan pertama yang perlu dibatasi adalah pergaulan yang jelas-jelas haram dulu berduaan kemudian berbincang-bincang yang mengarah kepada hal-hal yang tidak berguna tapi kalau urusan bertemu dengan mereka lah ini loh yang perlu agar anda itu hijrah juga tidak berat supaya orang tidak mencibir kepada anda <coughs> jadi ya selagi itu adalah kawan dekat pada masa lalunya ya nggak ada masalah yang penting anda bisa menjaga diri anda tidak berduaan dengan mereka anda tetap sabar oh mah gimana kabar baik biasa karena dulu biasa menyapa kalau tiba-tiba anda berubah astagfirullahaladzim tidak boleh haram saya wah anda tambah di tambah berat hijrahnya anda dimusuhi dibilang sok segala macam karena menyapa bukan suatu yang haram biarpun nanti perlahan pada akhirnya saya ingin betul-betul jauh dari mereka jadi dalam kita itu berhijrah pun harus pakai strategi dong tapi kalau semua anak, oh sok banget itu ada perempuan akhirnya ada niat-niat untuk selagi tidak haram Anda kalau kelewat dengan mereka Anda siapa? gimana Ahmad ya. sekarang sekolah di mana biasa sekiranya wajar saja ketemu atau datang ketemu Masya Allah selesai wanita terhormat kok bukan ada ganjen-ganjennya lenggak-lenggok semuanya Anda wibawa jadi nggak apa-apa sapa yang wajar pada mereka biarpun target anda misalnya saya tidak akan berinteraksi dengan mereka karena apa ya namanya manusia kan saya takut terkuda. hebat anda tapi untuk hijrah itu anda kalau memang anda pindah dari perkampungan mereka juga begitu mudah kalau anda meninggalkan perkampungan mereka mudah karena anda, tapi kalau anda masih di lingkungan maka anda yang yang wajar tidak usah beragama itu tidak sok loh ya anda memang tidak mau salaman dengan dia cukup menghindar saja gimana baik selesai nggak usah Ustaz haram nih kata Ustaz tidak boleh <laughs> enak orang lihatnya biasa aja Assalamualaikum gimana sehat orang ngerti kok Laki-laki juga menghargai kok kalau memang caranya baik. Oh, guayanya sok banget. Astagfirullahaladzim. La ilah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Oh, <laughs> apa itu? Oh, model. Jadi wajar ya. Biar hijrah kita itu nyaman. Biar hijrah kita itu juga tidak beban. Dan juga tanda ketulusan itu ada. Bukan pamer hijrah. Sama laki-laki sudah menghindari salaman dengan wanita. Itu ya bisa saja apalagi keturunan Sunda kan enak orang Sunda itu adalah dekat dengan syariat Islam dalam hal salaman kini tak sudah beres kan sampai anak kebablasan laki sama laki kini juga dah ini ini gimana saya disalami ya gimana dah laki ya salaman wah ini kebablasan kalau sama perempuan oke okay lah gini ya dah cukup lah tapi laki sama laki oh gini juga sebenarnya wah kebablasan ini beruntung jadi orang Sunda tuh Nah, ini kalau menghindar untuk bersalaman lawan jenis cukup dengan begini sudah paham. Eh, baik, itu saja. Semoga Allah mengampuni dan memudahkan siapapun yang ingin hijrah. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Wawan dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila puasa Syawal selama enam hari dimulai setelah kita merayakan Idul Fitri tanggal 1 Syawal, setelah itu tidak melakukan hutang puasa, apakah itu salah pengertian? Sekian Bu ya. Apa? Melakukan puasa Syawal selama enam hari. Enam hari. Kemudian setelah itu tidak melakukan hutang puasa. Tidak melakukan oh, tidak bayar hutang puasa. Nah, Bu. Ya. Tidak bayar. Oh, dia punya hutang. Hmm. Ibu-ibu biasanya itu yang tanya itu. Ah, ya, ibu-ibu enam hari lagi biasanya headnya baik. Jadi kalau ada ibu langsung aja tutup poin nih, biar paham langsung nih. Ibu-ibu kalau punya hutang puasa, Ibu pengen puasa sawal kan? Maka sebaiknya kita mendahulukan bayar utang daripada nanti terlambat suami yang kena nanti suruh nemeni lagi nanti suaminya suruh nemeni puasa jadi dahulukan bayar utang cuma Allah kan makasih, ibu bayar utang pas kan di bulan syawal maka ibu dapat pahala syawal niatnya bayar utang saja kan enak sudah kebayar utangnya jangan dibalik kalau puasa sunnah saja utangnya nggak kebayar yang bertanya tadi saya jalan ke sunnah sawal sah sunnahnya tapi utangnya belum kebayar tapi kalau bayar utang sunnahnya dah dapat cukup saya saya mengkodok puasa Ramadan ya Allah di bulan Syawal ini satu dua tiga empat lima bagus utangnya kebayar kemudian mendapatkan pahala sun sunnah tapi jangan didobel niatnya kalau niatnya didobel disebutkan para ulama kita ulama madhab syafi'i nggak sah misalnya aku niat puasa ngutang puasa kodok dan puasa sawal nggak sah cukup anda puasa ngutang saja bayar utang nanti Allah memberikan pahala sawal kemudian niat bayar utang itu nggak usah pakai bahasa Arab juga sah gara-gara nggak -gara usah bahasa Arab nggak jadi bayar utang nanti Cukup begini saja. Ya Allah, saya punya utang Ramadan kemarin 6 hari ya Allah, saya cicil sekarang ya Allah. Allah ngerti kok sah. Saya niat puasa besok nyicil utang ya Allah. Nah, itu sah. Enggak usah pakai bahasa Arab. Cukup. Baik, kemudian saya memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain dari tema. Uh, Bu ya, tem di tempat lama saya dulu saya sudah nyaman sholat traweh 20 plus 3 witir. Kemudian saya di tempat baru masjid saya mengadakan sholat traweh 8 plus 3. Saya sudah nyaman dengan sholat 20 rakaat. Yang saya lakukan apakah harus cari masjid yang sholatnya 20 atau setelah sholat di masjid itu yang 8 itu kemudian di rumah menambah 12 rokaat gitu. baik dilihat saya kembalikan kepada yang bertanya jika anda termasuk orang yang malas lebih baik anda cari masjid lain lagi sebab takut anda tambah nanti di rumah <laughs> kalau anda malas <laughs> tapi kalau anda orangnya tegar anda bakal bisa lebih baik Anda membuat perubahan di situ ya mengajak orang setelah 8 selesai ajak orang yang lain untuk nambah yuk karena pasti ada orang yang sama dengan Anda ingin pahala besar yang melakukan 8 rokaat dapat pahala bukan bid'ah, bukan salah ya tapi 20 double pahalanya sunnah Nabi, sunnah khulafaur Rosidin. Anda sudah benar jadi dikembalikan kepada Anda kalau Anda orang yang rajin dan bakal bisa melakukan sholat ya lebih baik anda membuat perubahan di tempat tempat tersebut membuat perubahan jadi 8 dikembalikan kepada 2 20 tapi kalau anda tidak mampu membuat perubahan kemudian juga anda sendiri kalau sampai di rumah wah takut tidak karu-karuan maka lebih baik anda meninggalkan tempat tersebut agar pindah ke tempat yang syiar 20 nya diangkat anda berkumpul dengan yang biasa dengan 2 20 maka cari yang 20 karena apa? mohon maaf saya itu pemalas saya itu pemalas kalau teman saya dikit ya jadi sedih dikit kalau 20 kan terpacu uh, ini kan begitu jadi lebih baik kalau memang anda tidak bisa buat perubahan jangan sampai anda termasuk membesarkan syiar tidak tahu ini madhab dari mana kan begitu tapi tidak baik ah loh ya 8 rokaat sudah kami sampaikan 8 rokaat 2 rokaat pun adalah sunnah sunnah qiyamul 10 rokaat sunnah qiyamul sebab terawih nabi nggak ada bilangannya seberapapun adalah disunahkan itu sunnah Nabi cuma 20 rakaat dipilih para ulama sudah saya sampaikan kenapa kok ulama 4 madhab pilih 20 20 adalah pertama sunnah Nabi Nabi melakukan kiamulail ada bilangannya ditentukan oleh Sayyidina Umar sunnah khulafaur rasidin, double sunnah alaikum bisunnati sunnahku kiamulail di Ramadan wa sunnat khulafaur rasidin dan sunnah khulafaur rasidin yang mengambil hitungan 20 makanya 4 madhab seperti ini maka di Indonesia itu madhabnya syafi'i semua rata-rata maka semestinya mereka 20 kalau ada yang nggak mampu ya pulanglah males tapi jangan jadi imam kalau yang jadi imam diupayakan yang 20 demi umat yang biasa 20 biar tetap terpacu untuk melakukan ibadah kalau ternyata anda nggak mampu 20 karena anda sudah terlalu tua barangkali nah gitu ya anda jangan jadi imam biarpun nanti saya 6 pulang nggak apa-apa ya seperti itu ayo kita kembalikan syiar yang lebih banyak ibadah bulan Ramadan kan bulan ibadah bukan bulan main kaplek bukan bulan main catur bukan ya, sebab kalau sudah cepat selesai nanti khawatir mengerjakan sesuatu yang yang tidak baik perbanyak ibadah bahkan setelah 20 rakaat 3 rakaat setelah itu mungkin ada yang lainnya baca Quran seterusnya bagaimana kita membuat budaya termasuk di masjid-masjid tolong harus dihidupkan kalau perlu 24 jam sekarang ada masjid dikunci kan bukan begitu ada masjid dikunci kenapa dikunci kalau tidak dikunci jamnya hilang yang disalahkan maling kan jangan disalahkan maling yang disalahkan selama ini masjidnya gak pernah dihuni sama orang makanya maling gampang kok nyalain maling nyalain orangnya pada kemana gitu loh <laughs> maling yang disalahin coba di masjid terus mana maling bisa curi Nah, maksudnya Ramadan itu masjid hidup terus, biarpun hanya satu dua baca Quran, rengeng-rengeng. Jadi orang tuh kalau jam 3 malam mau berangkat ke masjid sudah yakin ada orangnya. Ke masjid masih gelap, balik lagi tidur. Itulah ya. Itu makanya yang ngurusi masjid harus orang yang giat karena ngurusi masjid punya fungsi menghidupkan masjid dan mengajak orang lain. Maka harus ibadahnya yang paling banyak, Qurannya paling banyak, biar orang meniru wallahu alam bisawab ada jemaah ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salli ala Sayyidina Muhammad ya, saya mau nanya ada yang nanya uh, orang apa perempuan tuh pakai ini pakai cadar gitu. Nah terus kata suami dan orang tuanya tuh masih belum boleh, tapi itu maksa pakai cadarnya tuh kalau Sabtu pakai cadar, kalau Minggu enggak gitu. Itu gimana terus? Nah, kalau misalnya kajiannya Buya di radio tuh disambungkan ke toa musola boleh enggak Buya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hukum menggunakan cadar. Hukum menggunakan cadar adalah antara dua. Kebanyakan ulama mengatakan menutup cadar di depan kaum pria, menggunakan cadar atau menutup wajah dan telapak tangan. Di depan kaum pria, pendapat yang pertama adalah wajib pendapat yang kedua adalah tidak wajib tapi sunnah jadi mana yang diambil semuanya adalah masih yang nggak boleh adalah pakai katok pendek di pinggir jalan itu nggak pakai kerudung di pinggir jalan itu yang jelas nggak boleh jadi cukuplah kalau seandainya ibu-ibu pakai seperti ini cukup kalau yang pakai jadar mengambil yang lebih tinggi lagi pangkatnya lebih mulia paling tidak dia sudah memangkas dirinya tidak ingin dilihat kecantikannya biarpun bahasa-bahasa bibirnya nggak ada kelihatan kok bibirnya karena sudah ini ini adalah untuk memangkas hawa nafsu hebat kalau ada orang bisa menutup cadar artinya memang dia sudah tidak ingin dilihat wajahnya tidak ingin sebab kan memang karakter wanita itu kan senang dilihat oleh orang lain dilihat cantik dan itu bukan aib loh ya normal kan cuman kadang kadang masuk wilayah wilayah pamer tabarruj senang disanjung sehingga kalau sudah di sana ada misalnya perempuan biasa saja pakai kerudung biasa di sana ada laki-laki dua atau tiga tahu dia laki-laki baik dan itu sudah bingung kerudungnya mau dibenuhi semuanya deh repot itu ini kan karena ada jiwa yang tidak baik di dalam hatinya pengen nah ini merubah actionnya tapi dengan menutup cadar paling tidak sudah memangkas keinginan untuk dilihat sampai nggak tahu ini siapa sih cuman kalaupun tidak pakai cadar pun juga sudah subhanallah menutup aurat begini yang harus kita seru saat ini adalah saudari-saudari kita yang umat Nabi Muhammad yang mereka belum bisa mengenakan kerudung di atas kepalanya masih pakai celana pendek, rok pendek itu harus kita doakan, bukan untuk dicaci loh ya tugas kita bukan mencaci maka yang pakai cadar Alhamdulillah kami bersyukur paling tidak bagi kami bagi kaum pria adalah aman saya tidak tahu si fulana si A si B si C baik bagi yang tidak pakai cadar ya yang penting tolonglah sudah sudah cukup luar biasa di Indonesia ini pakai kerudung begini sudah syar'i dan tidak dosa anda tidak menutup cadar tidak menggunakan cadar karena ada pendapat ulama yang mengatakan tidak wa, wajib baik tapi yang istiqomah dong gitu loh biarpun nggak pacar istiqomah dengan sepupu nggak boleh buka kerudung jadi kerudung anda itu mereknya kerudung syari itu kerudung islami bukan kerudung pengajian sebab ada pengaj kerudung pengajian kalau sudah nggak pengajian nggak dipakai lagi ini kan musibah tidak ada kan di sini masuk kerudung pengajian pakai kerudung di pengajian tok kalau sudah di rumah gundulan musibah itu itu yang perlu dikritisi itu semoga diberi hidayah deh Amin. Amin Bu, amin. Amin. Menggodain orang lain ya. Bukan karena ibu, ibu ini masya Allah solehah sebuah insya Allah. Biarpun ya senyum begini sebenarnya marah loh lah ini. <laughs> senyum tapi marah kalau ada orang ngentengin urusan kerudung tapi dalam hal ini saya marahnya harus senyum kok sebab saya mencintai adik-adik supaya tidak dihukum oleh Allah di, di kedepan hari nanti nah bapaknya belum menyetujui suaminya belum menyetujui ketahuilah adik-adikku yang solehah hukum mengenakan cadar sebagian ulama tidak mengatakan wa wajib tapi patuh kepada orang tua dan suami disepakati wajib senengkan orang tuamu dulu kalau memang memaksa ingin pakai cadar rayu sebisa mungkin sampai suamimu kalau ngomong tuh jangan langsung keras-keras sok banget ini udah usah sambil gigit sambil ini ngomong ngomong semua suami yang lembut dong ngomong mah pak saya mau cadaran biar ini, ini. Eh, ini ngajak berantem nih ngomong yang indah kepada abah pun ngomong sambil lendot pegang tangannya ayah ini ini ini ini nggak bisa nolak ngomongnya sok pak saya akan hijrah selama ini saya tidak pernah mendapat pendidikan di rumah ini Loh, Alhamdulillah saya ngaji di Al-Bahjah ini kurang ajar samanya nah, ini perlu cara yang baik ya kalau ternyata belum eh, belum mengizinkan orang tua bolehlah di rumah di kedipan orang tua anda membuka cadar anda karena apa membuka cadar bukan suatu haram menurut sebagian ulama tapi kalau anda di luar anda ingin menutup boleh bukan anda pelin plan sebab anda membuka dan menutup ada sebabnya bukan pelin plan ya semoga Allah muliakan lahir batin kita semuanya ngampuni kita semuanya Allahu a'lam bisawab kemudian satu untuk mau menyalurkan pengajian Buya di di mana di musola musola ya boleh-boleh saja tapi tentunya ada aturannya dong di saat musola tidak ada acara khusus ya kan di saat musola musola ada pengajian TPK wah pengajian Buya ya TPK nya hancur lah jadi tanya dulu kepada panitia kalau memang lagi kosong disuarakan biar terdengar pengajian sah-sah saja memang musola adalah untuk pengajian masjid untuk pengaji tapi dengan catatan tidak boleh program di luar itu didatangkan untuk merusak program yang di dalam biasanya jam 4 sore kan apa pengajian TPG kan Totonya apa ada pengajian Buya nanti ya rusak lah jadi nggak usah pengajian Buya kalau ada TPK di, rumah, di pesantren di musola tersebut jadi musawarah dulu kalau memang kosong boleh-boleh saja nggak ada masalah wallahu a'lam bissawab halakoh fajar tadi pagi kita setiap pagi kita belajar fikih safinah safinah tunaja fikih kecil zawiyah duha jam 10 selain Sabtu dan Ahad jam setengah 11 halakoh duha jam setengah 11 setiap hari selain Sabtu dan Ahad kalau Ahad diganti jam ini e, baca Akidatul Awam Madrasah Ramadan sore setiap sore membaca kitabnya Syekh Hashim Ash'ari jam kajian tafsir dan hadis besok seperti biasa buka bersama 17 hingga 18 Ramadan ingin berpartisipasi dipersilahkan silahkan mendaftar ke tempat malam itikaf Ramadan 10 akhir Ramadan Kemudian juga informasi pendaftaran santri tafakuh masih dibuka hingga 7 Syawal. Santri tahfid dibuka hingga 15 Ramadan, 16 Ramadan sebentar lagi ditutup. SMA aku Api Pusat, Al-Bahja Pusat, Putra masih dibuka. SMP ku Cianjur 3 Ramadan sampai 16 Syawal dibuka. SMP ku SMA ku Al-Bahjah 2 masih ini dibuka lagi. Ada kursi-kursi yang masih diberi kesempatan bagi siapapun. SMP ku, SMA ku Al-Bahjah 2 SMP SMA santri TPQ DTA Umatul Mukminin santri TPQ DTA Ummahatul Mukminin di sini dibuka hingga 29 Dzulqa'dah yang ingin berpartisipasi dengan pondok pembangunan pembangunan ini kami sampaikan mohon didoakan mungkin Ramadan yang serius deh doa kami mintanya juga serius kok ini bukan basa-basi loh ya kalau saya minta doa itu bukan bahasa basi udah buya itu bahasa basi itu lalu udah didoain kami minta serius saya minta didoakan serius saya minta kami yakin kami yakin ada di antara hamba yang hadir ini hamba terkasih Allah atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini maka doain pondok ini agar pembangunan dimudahkan Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan bangunan sebelah ini yang telah berjuang di berketulusan nah, terus didoakan doakan doakan banyak program pembangunan pondok putri pondok putri ini ada tiga, tiga pos pos ini satu pos sebelahnya pos belakang toilet toilet dua tingkat sama kamar guru kemudian ada dapur lagi satu dapur makan kemudian satu lagi program untuk program besar ini dan juga ada di Al-Bahjah Buyut dan Al-Bahjah yang lainnya juga ada pembangunan maka doakan gini saja doain ya Allah kirimkan ahli surga ahli surga ya Allah ke Al-Bahjah ya Allah sudah kalau doa anda dikabul ini saja beres sudah kalau pengen tak ahli surga ya itu yang bantu sudah beres ahli surga dan jadikan saya bersama mereka dan kemudian bulan Ramadan bulan untuk memulai segala kebaikan ingin silaturahmi mulai Ramadan nanti akan dimudahkan di luar Ramadan mau sedekah mulai Ramadan mau merubah mulai Ramadan menghentikan kemaksiatan mulai Ramadan Ramadan untuk memulai karena di sinilah akan dilipat gandakan oleh Allah pahala kita akan diberi bantuan oleh Allah di bulan Ramadan bulan kemuliaan baik ini saja mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat kami mohon ya Allah bulan ini bulan mulia muliakan kami dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah jaga kami dan jaga anak-anak kami dan kami mohon jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah khususnya kepada anak yatim dan kami mohon berikan kepada kami kesempatan untuk membina, menyantuni, menyayangi anak yatim ya Allah Berikan kepada kami kekuatan untuk bisa menyayangi, menyantuni anak yatim ya Allah, merawat anak yatim ya Allah. Kami rindu untuk bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Dan siapapun saat ini yang mengurusi anak yatim ya Allah Jauhkan mereka dari berbuat dolim ya Allah kepada anak yatim dan jadikan anak yatim yang bersama kami sebab keberkahan hidup kami, kemuliaan kami di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah ya Allah panjangkan umur kami ya Allah untuk bisa merawat anak-anak kami ya Allah hingga menjadi hamba-hamba yang kau muliakan kelak ya Allah dan kami mohon siapapun dari anak-anak yang mendengar suara ini yang orang tuanya telah meninggal dunia kami mohon ampuni orang tua mereka ya Allah angkat derajat mereka dan jadikan anak-anak yatim yang mendengar suara ini anak-anak yatim itu menjadi anak-anak yang mulia ya Allah yang mulia di dunia dan mulia di akhirat dan kami mohon jauhkan kami dari berdusta jauhkan kami dari culas jauhkan kami dari kecurangan dalam urusan dengan sesama kami ya Allah dalam jual beli ya Allah dalam apapun ya Allah kami mohon bencikan kami kepada yang haram, buka pintu halal untuk kami, mudahkan kami untuk mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan kami mohon ya Allah ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami agar kami mudah mengabdi agar kami mudah mengabdi agar kami mudah berkorban untuk pasangan kami jauhkan ya Allah jauhkan kami ya Allah dari berbuat zalim dalam keluarga kami kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon yang belum menikah ya Allah Mudahkan mereka untuk mendapatkan kehalalan, untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah, semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman.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 نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سيتقبل من بركة الفاتحة Mungkin saat ini tidak ada salaman, tidak ada musafahah.